Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du qala Allah ta'ala fi kitabihi al-karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahya bi sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah Baginda Rasul bersabda barang siapa menghidupkan sunnah-sunnahku Berarti orang itu telah mencintai aku. Dan barang siapa yang mencintai aku yaitu mencintai Nabi, orang itu akan bersama dengan aku di dalam surga Allah swt. wa taala. azim wa sadaqa rasuluhun nabiul karim wa nahnu ala dzalika minasyahirin wa walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah subuh Masjid Asy-Syarif Tangerang Selatan yang dimuliakan Allah swt. Wajiblah kita bersyukur kepada Allah SWT. Salawat dan salam kita sampaikan untuk baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pagi ini dalam waktu singkat, ini hari kerja, saya ingin cerita tentang sunnah Nabi. Apakah itu sunnah? Karena banyak orang sekarang mengklaim mengikut sunnah. Maka perlulah diketahui sunnah itu supaya bisa kita mengerti dan bisa mengamalkannya. Sunnah dari asal katanya adalah contoh. Dalam satu hadis Muslim Rasulullah bersabda, "Man sanna sunnatan hasanah." Barang siapa yang telah mencontohkan satu contoh yang hasanah, orang menerjemahkan hasanah itu baik. Adalah hasanah itu tidak tepat dibilang baik. Baik itu bahasa Arabnya khairah, khair. Hasanah dalam Quran adalah satu perbuatan yang Allah bayar dengan sepuluh pahala setiap satu hasanah. Manja abil hasanati falahu ashru amsalihah. Siapa berbuat satu hasanah Allah bayar sepuluh pahala. Itu Quran surah Al-An'am ayat 160. Kita lihat di hadis hasanah itu sama. Satu hasanah sepuluh pahala. Man qara'a harfan min kitabillah fahuwa bihil hasanah wal hasanatu bi asyri amsalih. Siapa mengamal siapa membaca Quran satu huruf maka orang itu Allah akan beri baginya satu hasanah. Wal hasanatu bi asyri amsalih. Satu pahala, satu hasanah dibayar sepuluh pahala. La lu alif lam mim harfun walakin walakin alif harfun wa lam harfun wa mim harfun. Aku tidak katakan alif lam mim satu huruf, tapi alif sehuruf, lam sehuruf, mim sehuruf. Siapa baca alif lam mim dia dapat tiga hasanah dan dibayar tiga puluh pahala. Hadis Hasan Soheri riwayat Imam Turmidi. Ini hadis menjadi patokan bagi ulama kita bahwa membaca Al-Quran Walaupun tidak tahu artinya, tetap dapat satu hasanah satu huruf. Sebab ada beledar sekarang cerita, buat apa baca Quran Tidak tahu artinya nggak berpahala. Keliru. Sebab Nabi katakan alif lam mim dapat pahala 30, tiga hasanah. Siapa yang tahu arti alif lam mim? Nabi Muhammad pun tak tahu arti alif lam mim. Arti alif lam mim hanya Allah yang tahu artinya. Tapi tetap Nabi bilang alif lam mim walaupun Allah yang tahu saja artinya, Nabi pun tidak tahu, kita tidak tahu. Tapi kita dapat pahala. Satu huruf, satu hasanah. Satu hasanah dibayar sepuluh pahala. Nah kata kata hadis muslim tadi mansana sunatan hasanah. Barang siapa mencontohkan satu contoh yang hasanah yang akan diberi pahala setiap satu perbuatannya itu dengan sepuluh pahala falahu ajru mislu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'a orang yang mencontohkan perbuatan yang hasanah itu akan mendapatkan seluruh pahala orang yang mengikuti perbuatannya tanpa mengurangi sedikit pun pahala dari orang yang diajaknya itu yang di, yang mencontoh dia nah, misalnya kita di satu desa kita orang Islam kita datang di desa itu orang tidak ngerti agama, orang-orang awam. Sedangkan kita tamat pesantren ngaji. Maka kalau kita mau minum kita duduk. Orang kampung lihat, oh ustadz itu kalau minum duduk. Maka orang kampung kalau mau minum duduk itu satu hasanah. Terus pakai tangan kanan, oh pakai tangan kanan, dua hasanah. Terus dia baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, tiga hasanah. Habis minum dia baca Alhamdulillah Alamin. Lima hasanah. Empat hasanah. Begitu seterusnya. Maka orang yang menunjukkan pertama di kampung itu. Akan mendapat seluruh orang kampung yang mengikuti contoh hasanah yang dicontohkan itu. Kalau turun-temurun terus sampai hari kiamatlah dia menjadi amal jariah Di sisi Allah SWT. Amal yang berterusan mengalirkan pahala. Walaupun si memberi contoh itu si pemberi contoh sudah mati tapi si pelaku-pelaku ini tetap mengirimkan pahala tanpa mengurangi pahala si pelaku terhadap orang yang memberi contoh yang hasanah pertama kali itu. Ini hadis sahih Muslim. Kalau begitu kita bilang apakah sunnah? Sunnah itu adalah contoh dari Nabi. Nah ulama membaginya tiga. Contoh dari Nabi itu ada tiga. Pertama perbuatan Nabi perbuatan Nabi. Nabi sholat lima waktu, kita sholat lima waktu. Nabi sholat lima waktu karena ada sekarang orang sholat tiga waktu. Syiah itu tiga waktu. Zuhur asar jadiin satu, maghrib isya dikerjakan di waktu isya, subuh tiga kali aja. Tiga waktu kita tidak. Rasulullah memberi contoh lima waktu, kita ikut lima waktu. Nah, Rasulullah berwudhu sebelum sholat, kita ikut berwudhu sebelum sholat. Ah, Rasulullah menikah sebelum melakukan hubungan suami istri ya kita ikut menikah sebelum melakukan hubungan suami istri itu perbuatan nabi namanya fiil ya fi'il perbuatan nabi ada sunnah yang dicontohkan nabi itu kaul nabi ucap dan kita dengar sahabat dengar amalkan makanya hadis rasulullah itu ada yang kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam nabi bersabda atau sahabat Nabi eh, sami itu Rasulullah SAW yakulu aku mendengar kata Umar bin Khattab misalnya Rasulullah bersabda maka ini hadis atau kaul perkataan Nabi kadang-kadang apa yang Nabi sebut Nabi buat khairukum man ta'allamal qur'ana wa 'allama orang terbaik di antara kamu adalah orang yang belajar Quran dan mengajarkannya kepada orang lain Nabi buat Nabi belajar dari Jibril alaihissalam. Allamahu syadidul quwa. Malaikat Jibril yang sangat kuat telah mengajarkan Al-Quran itu kepada Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi begitu mendapat wahyu mengajarkannya kepada para sahabat. Ah, ini kalau di, diturut apa sunnah sunnah sunnah apa sunnah kauliah Nabi sebut Nabi ajar pakai mulut dan Nabi buat berarti dua sunnah Qauliyah dan fi'liyah. Kadang-kadang Nabi sebut, tapi Nabi tidak buat. Kata Nabi, puasa terbaik adalah puasa Nabi Daud alaihissalam. Berkelang-kelang hari. Nabi sendiri nggak puasa Nabi Daud. Nabi puasanya lain. Puasanya Senin Kemis, 8 hari sebulan. Ditambah 3 hari pertengahan. Puasa bid 12, 13, 14 atau 13, 14, 15 pertengahan bulan. Berarti Nabi satu bulan itu 11 hari puasa. Sedangkan Nabi Daud satu bulan itu 14 hari. Karena kelang hari, kelang hari, kelang hari. Nabi sendiri tidak buat puasa Nabi Daud, tapi Nabi mengatakan bersabda puasa terbaik puasa Nabi Daud berkelang-kelang hari. Itu namanya kaul perkataan Nabi. Yang ketiga adalah takrir ketetapan Nabi melihat perbuatan sahabat Nabi diam saja berarti perbuatan sahabat itu betul atau mendengar sahabat bicara dan Nabi biarkan saja berarti pembicaraan kaul kaul pembicaraan sahabat itu betul karena kalau salah pasti Nabi akan menegurnya nggak bisa begitu nah. contoh takrir satu orang sahabat datang ke masjid sholat subuh terlambat masbuk setelah selesai sholat subuh sahabat ini sholat sunat Nabi sedang berzikir, Nabi lihat. Selesai sahabat nih sholat, dipanggil sama Nabi sini kamu. Kamu tadi sholat apa? Karena sholat ba'dia subuh, sholat setelah subuh nggak ada, sholat sunat setelah subuh nggak ada. Kamu sholat apa tadi? Oh, saya ini Rasul tadi datang sholat subuh terlambat. Tidak sempat sholat qobliyah subuh. Sholat sebelum subuh nggak sempat saya. Maka saya ganti, saya kodok. Saya kerjakan sholat sunat sebelum subuh. Waktunya saya kerjakan setelah subuh. Dan Rasulullah diam. Kalau diam berarti sunnah. ya. Nabi menetapkannya sebagai sesuatu yang benar. Ada lagi seorang sahabat dengan Sayyidina Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu beliau hafal Quran 30 juz. Empat sahabat Nabi yang paling hebat soal Quran zaman itu Ubay bin Kaab. Ini yang diangkat Sayyidina Umar menjadi imam sholat tarawih pertama kali di Medina. Satu masjid itu satu imam. Biasanya kan tiga orang, empat orang, lima orang, sepuluh orang sendirian. Sehingga masjid itu rame. Wow, wow, wow, wow, sini amin, sana amin. Oleh sini Umar nggak boleh ini jelek nih begini. Mulai besok nggak boleh. Kalau mau sholat berjemaah tarawih, imamnya Ubay bin Kaab. Ini yang paling hebat. Kemudian Abu Musa al-Ash'ari tadi. Kemudian yang tiga Abdullah bin Mas'ud. Kemudian yang keempat Salim budak yang dimerdekakan oleh Huzaifah radhiyallahu Salim maulah Huzaifah radhiyallahu Empat. Abu Musa al-Ash'ari yang habis Quran ini satu hari iktikaf di masjid Nabi. Dia bawa sepupunya. Sepupunya habis sholat Isa mewirid-wiridkan kulhu Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kulhu saja yang dibaca. Yuraddidu hadi wirid-wiridkan. Sehingga sahabat ini Abu Musa al-Asy'ari yang habis Quran ini jengkel. Jengkel dia. Nah, ini diceritakan hadisnya. Hadis Bukhari, sahih Bukhari. Anna rajulan Sami arojulan ya qul ahad. Ada seorang lelaki yaitu Abu Musa al Ashari mendengar sepupunya baca Quran. Qul huwallahu ahad. diduha diulang-ulang diulang, diwirid-wiridkan. diwirit diduha itu diwirit-wiritkan. Jengkel nih, ini nggak pernah diajari Nabi, Nabi nggak pernah suruh, Nabi nggak pernah contohkan. Falamma asbaha, selesai sholat subuh, Bayangin aja tuh dari habis isya selesai sholat subuh jaa ilan nabi sallallahu salam. Abu Musa al Ashari mendatangi Rasulullah. Pada karodali kanahu diadukan perbuatan sepupunya yang mewirid-wiridkan guru itu. Nabi nggak pernah contohkan, Nabi nggak pernah suruh. Wa innahu yataqalluha Abu Musa al Ashari anggap remeh dengan amal saudara sepupunya ini karena hanya kulhu kulhu saja dianggap remeh. Dia mengadu supaya Nabi memarahi sahabatnya ini. Kamu ini bagaimana? Nggak pernah saya contohkan, nggak pernah saya suruh kok dibuat. Bid'ah, gitulah kira-kira. Apa kata Nabi? Kalau Rasulullah SAW. Nabi menjawab. Setelah diadukan. Ini baca kulhu diulang-ulang. Tadi malam. Rasulullah katakan apa? Waladhi nafsi biadi. Demi Allah yang menguasai jiwaku. Innaha la ta'dilu Quran. Sesungguhnya Bacaan kul Allah yang dibaca saudaramu ini satu kali itu pahalanya sepertiga Al-Qur'an. Hadis ini Bukhari. Ini jadi ketetapan. Jadi kalau kita baca diulang-ulang, diulang-ulang, itu hadisnya Bukhari. Memang Rasulullah nggak buat, Rasulullah tidak suruh, tapi Rasulullah tetapkan. Perbuatan sahabat ditetapkan oleh Rasul. Menjadilah dia sunnah takririah. Paham? Ada satu lagi sunnah takrir yang saya berikan contoh di dalam hadis Abu Dawud, hadis Sahih Abu Dawud. Ketika Nabi naik haji sekali, Nabi naik haji sekali saja. Tahun ke 10 Hijriah. Tahun terakhir dalam hayat dalam hidup Rasul. 83 hari pulang haji Rasulullah wafat. Nah ketika itu sahabat ratus-ratus 14 ribu naik haji semua. Dari Medina ke Mekah 521 kilo. Kemudian seorang sahabat waktu talbiyah lewat depan Nabi, labbaik an syubrumah labbaik labbaik ala syarika laka labbaik innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak labbaik an syubrumah labbaik Nabi panggil dia sini sini man syubrumah Siapa subuh rumah itu kok kamu terbiahnya ya? Kupenuhi panggilanmu ya Allah untuk si subuh subrumah. Man rumah siapa subuh rumah? Laki-laki ini menjawab, akun lia, ini sahabatku tapi udah kayak saudara. Maka Rasulullah berkata, kamu sudah haji belum? Nabi aja belum, baru sekali. Dia bilang belum. Inilah haji pertama. Kalau haji pertama, kau kerjakan haji ini tahun ini untuk dirimu. Tahun depan kau kerjakan haji untuk sub rumah itu. Nabi kan nggak pernah menghajikan orang. Orang pulang dari haji 80-an hari kemudian Rasulullah wafat kok. Tapi sub rumah menghajikan kawannya yang seperti saudara itu, karibnya itu, sahabat karibnya itu. Nabi tegur, salah kalau kamu belum haji, kamu haji dulu. Baru tahun depan, nah jadi perintah dia. Tahun depan, kau hajikanlah sub rumah itu. Ini kan sunnah takrir ya ketetapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sunnah Nabi itu bukan hanya yang Nabi buat dan Nabi suruh. Itu cuma dua, ada satu lagi. Yang Nabi biarkan sahabat-sahabat Nabi itu, itu berarti boleh. Tidak haram. Satu hari Khalid bin Walid radhiallahu anhu bersama Rasulullah dalam satu rombongan. Malam ber, beliau bermalam di padang pasir bersama sahabat-sahabat Nabi. Khalid bin Walid berburu dapat kadal-kadal. Dop namanya, dop. Dop itu kadal padang pasir. Bentuknya mirip biawak, mirip buaya. Tapi bukan buaya, bukan biawak. Kalau biawak bahasa Arabnya warol. Ada di Mesir. Di Mekah nggak ada biawak nggak ada biawak. Yang ada di Mesir banyak air, ada Sungai Nil. Biawak yang ada di Indonesia itu namanya warol. Sedangkan yang yang ditangkap oleh Khalid bin Walid di sembelih kemudian dibakar, dipanggang, itu namanya dop. Diberilah Nabi seekor taruh dalam piring. Nabi tanya mahada, apa ini? Hada dop. Ini dop. Rasulullah SAW mengatakan, aku nggak biasa makan dop. Kalian makanlah. Sahabat-sahabat makan dob, Rasulullah tidak. Dari sini keluar hukum bahwa Rasulullah membiarkan sahabat makan berarti halal meskipun Rasulullah tidak makan. Tapi sekarang ada orang salah menerjemahkan dob, dibilangnya biawak. Akhirnya di Riau kemarin berapa bulan yang lalu ada seorang jemaah salafi mengundang imam masjid kampung itu Dikasih makan, udah kenyang-kenyang makan baru dibilang kau tahu makan apa ini? Apa? Biawak. Muntah-muntah lah itu imamnya. Jadi dibilangnya tidak tidak haram, tidak haram, bertengkar. Akhirnya sampai ke pada camat lurah udah ribut ini. Saya ditelepon. Saya bilang mana orangnya yang bilang itu halal? Dia bilang saya saya pak. Kamu bilang halal halal. Dari mana kamu dapat? Dari kitab Al Um Imam Syafi'i. Waduh. Saya bilang kamu baca Arabnya? Tidak, saya baca terjemahnya. Oh, kamu tahu itu dop? Enggak. Dop itu bukan biawak, dia kadal padang pasir. Perbedaan dop dengan biawak. Pertama, biawak itu lidahnya cabang. Sedangkan dop lidahnya seperti lidah manusia tidak cabang. Yang kedua, biawak makan daging mentah, karnivora, buas. Sedangkan dop hanya makan sayur dan rumput-rumputan, tidak makan daging. Dua. Yang ketiga, Biawak punya gigi taring. Sedangkan dop tidak punya gigi taring, dia giginya seri. Oleh karena itu, tiga perbedaan. Dop halal, biawak haram. Ah, tapi sunnah makan dop, itu sunnah takrir ya, ketetapan Rasul, Rasul diri nggak pernah makan. Jadi tiga. Ada satu ulama lagi membagi satu lagi yaitu sunnah hamimiyah. Sunnah Nabi yang merupakan kaul perkataan tapi merupakan ramalan-ramalan. Misalnya kata Nabi, saya ti ala ummati zamanun. Akan datang kepada umatku satu zaman. Ya firruna minal ulama wal fuqaha. Pada zaman itu umatku tidak lagi mau mendengarkan ahli-ahli hukum agama dan tidak lagi mau mendengarkan para ulama. Mereka lari, melarikan diri. Mereka lebih percaya sama badut-badut daripada sama ulama. Lebih percaya sama politikus-politikus daripada sama ahli fikih. Ahli fikih bilang haram memilih pemimpin yang kafir. Dia bilang, wah itu tidak haram, ini kan negara Pancasila. Dia pikir agama Islam itu hanya untuk Arab. Agama Islam itu rahmatan lil alamin. Seluruh dunia mengamalkannya. Ini ayat Quran rahmatan lil alamin ini di, diartikan sekarang menjadi arti yang sesat. Islam itu rahmatan lil alamin, sejuk. Walaupun orang mau berjudi, mau kawin sesama jenis, lesbian, yuk adem aja, adem, adem. Lu kok adem melihat kemungkaran kok adem. Begitu kita kasih tahu itu haram, jangan ya kamu bikin ribut aja, kamu bikin nyinyir, kamu nyinyir, nyinyir. Loh, Islam itu adem, rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin bukan membiarkan maksiat. Rahmatan lil alamin itu maksudnya membawa kasih sayang dari Allah kepada seluruh alam dengan mengamalkan agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW itu. Nah, jadi tiga macam jadi empat. Yang satu zaman. Maka Allah akan pukul mereka yang tidak umat Islam akhir zaman yang tidak mau taat sama ulama dan ahli fikih Islam. Dengan tiga bencana besar. Bisa Bithalasati baliat ya. Tiga bencana besar. Pertama yurfa'ul barokata min semua usaha mereka akan dibikin Allah gagal. Teks amnesti supaya pulang repatriat supaya datang uang-uang yang dibawa kabur sama konglomerat-konglomerat mafia itu supaya pulang kemari seribu triliun. Nggak ada yang mau pulang. Nah. Pokoknya yang dibikin gagal. Bikin ini mangkrak, bikin itu kena gempa bumi. Selalu dihancurkan apa yang mereka buat, nggak ada keberkatan. Yang kedua, majusanitullahu alaihim sultanan zalima akan dikarungkan di leher mereka penguasa-penguasa yang kejam yang nggak punya perasaan terhadap rakyatnya dia akan ambil utang banyak-banyak kan bukan saya yang bayar yang bayar kan nanti jatuh tempo lima tahun lagi kan saya udah nggak jadi presiden saya kan udah nggak jadi pejabat Jatuh tempo 10 tahun lagi yang bayar kan anak-anak cucu orang bukan saya. Kejam sekali. Hmm? Nggak ada perasaannya terhadap kita bagaimana. Subsidi cabut, orang-orang miskin menjerit. Kemarin di daerah Jawa di Mojokerto, panti asuhan dimatiin listriknya kena denda 10,8 juta. Katanya orang miskin disubsidi. Ini didenda 10,8 juta. Nggak ada perasaan, nggak Sedikit pun nggak ada merasa sedih lihat rakyatnya melarat. Yang ketiga, wayahruju yakhrujuna dunia dunya bighairi iman. Orang yang tidak mau tunduk dengan ulama, tidak mau dengar hukum-hukum Allah, nanti dia mati tercabut iman dari dadanya. Matinya su'ul khatimah, mati jahat. Bukan husnul khatimah. Mati dengan keadaan menyanyi, mati dalam keadaan telanjang, lagi pijet di hotel sama perempuan bukan mahramnya, macam-macam. Nauzubillah ini tiga. Nah, ini. Jadi sunnah itu bisa empat, bisa tiga. Tapi walaupun ramalan Nabi itu kan termasuk kaul, termasuk ucapan Rasul. Maka sebagian ulama memasukkan ramalan-ramalan Nabi itu ke dalam kauliyah, sunnah ucapan Nabi. Sampai sini paham ya? Jenisnya tiga. Perbuatan, perkataan, dan diamnya Nabi menetapkan perbuatan sahabat. Hukumnya lima. Hukumnya lima. Jadi sunnah Nabi itu bukan hukumnya dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Ah itu sunnah. Dalam istilah fikih. Sunnah contoh Nabi dalam istilah bahasa. Ada lima. Hukumnya. Yang pertama, ada sunnah Nabi yang wajib diikuti oleh umatnya. Jadi sunnah Nabi, contoh Nabi, perkataan Nabi. Tapi hukumnya wajib. Kalau ditinggalkan berdosa. Apa itu? Sholat lima waktu. Nah, Nabi kan melakukan sholat lima waktu. Kalau kita nggak buat, kita berdosa. Nabi menyuruh sholat lima waktu. Aqimus sholat, tegakkan olehmu sholat. Maka siapa yang menegakkan sholat? Mengikuti sunnah Nabi, tapi hukumnya wajib, bukan sunnah. Apabila kamu telah bercampur dengan istrimu, maka kamu wajib mandi junub. Mandi junub itu perbuatan Nabi dan Nabi menyuruhnya. Tetapi hukumnya wajib, bukan sunnah. Sunnah Nabi yang wajib. Tutup aurat, Nabi tidak pernah buka aurat. Nah, kalau tutup aurat itu sunnah Nabi, tapi hukumnya wajib, bukan sunnah. Dan banyak lagi. Yang kedua sunnah Nabi yang sunnah Dikerjakan berpahala, ditinggalkan, tidak berdosa. Apa itu? Makan baca bismillah. Enggak baca bismillah enggak berdosa. Tapi gerumpung nggak dapat nilai apa-apa ibadah di situ. Ah, sunnah Nabi yang sunat lagi apa? Masuk masjid kaki kanan. Kalau orang masuk masjid kaki kiri tidak berdosa, tapi dia meninggalkan sunnah Nabi nggak dapat hasana, nggak dapat pahala 10 Masuk BC kaki kiri, dia kaki kanan. Ah, nggak berdosa, tapi hilang sunnahnya. Kalau satu sunnah hilang, hilang hasanah, hilang sepuluh pahala. Nah, rugi. Makanya sunat itu harus ditukar. Sunat adalah contoh atau perkataan dari Nabi yang kalau dikerjakan berpahala ditinggalkan rugi. Nah gitu. Jangan bilang hanya sekedar malah yang sekarang salah. Sunat adalah dikerjakan berpahala ditinggalkan tidak apa-apa. Eh mana tidak apa-apa rugi. Dan dihina orang, dihina Allah, dihina Nabi. Gosok gigi itu punya sunat. Laula an asyukku ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli shalah au inda kulli wudu. Hadis Bukhari Muslim. Kalau tidak memberatkan umatku, kewajibkan umatku itu menggosok giginya lima kali sehari. Sebelum sholat dan sewaktu wudhu lima kali. Sepuluh kali berarti sehari. Kalau memberatkan, karena memberatkan jadi sunat. Kalau nggak memberatkan jadi wajib. Karena ini kata Nabi, kalau tidak memberatkan maka jadilah sunat. Karena gosok gigi sunat, dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak apa-apa, bahaya itu. Coba gosok gosok gigi dua tahun. Ini bilang orang ngeri sekali gigimu itu kuning penuh blue band. Ini sunnah Nabi yang sunat. Termasuklah sunnah Nabi yang sunat itu menutup kepala. Nabi nggak pernah buka kepala. Kecuali waktu tidur dan waktu umroh, haji. Ketika Nabi pakai ihram tidak boleh tutup kepala. Tapi setelah itu Nabi tetap nggak pernah buka kepala. Karena lazim, bahasa Arabnya lazim itu karena tidak pernah tidak, itu lazim. Tapi bahasa Indonesia lazim itu kan boleh iya boleh enggak. Boleh iya boleh enggak bahasa Arabnya bukan lazim. Ghalib. Ghalib. Tapi sekarang kita salah salah ambil, salah serap. Lazim. Lazim itu wajib, nggak bisa enggak. Nabi lazim menutup kepala. Oleh karena itulah ada larangan. Dilarang haram hukumnya. Orang yang memakai pakaian ihram menutup kepalanya. Nah, artinya apa? Di luar ihram semua orang tutup kepala. Dilarang, ini contoh, ditulis di, di depan pintu kantor, dilarang memakai alas kaki masuk ke kamar ini. Artinya apa? Di luar kamar ini orang lazim biasa memakai sendal atau sepatu. Kalau semua orang ceker ayam, ngapain dibikin pengumuman sendal dilarang masuk? Mau nggak ada yang pakai sendal kok. Itu itu pemikirannya begitu. Nah, sunnah Nabi yang sunat itu termasuk tutup kepala, memakai baju berwarna putih. Sunnah Nabi yang sunat, termasuk pakai jubah. Ini sekarang sudah mulai banyak sekali di mana-mana menghina jubah. Yang menghina jubah itu mengaku pengikut ormas Islam, yang pendiri ormasnya itu pakai jubah. Nah, kan lucu. Yang dicacinya jubah, pendiri ormasnya dia pakai jubah. Lebih baik pakai batik sholat daripada pakai jubah demo. Loh, masa perbandingannya begitu? Mana lebih baik pakai jubah demo atau pakai batik sholat? Ya nggak kena dong. Coba di sama-sama sholat. Mana lebih baik pakai jubah sholat atau pakai batik sholat? Ya pasti semua orang yang berilmu seluruh dunia akan mengatakan yang pakai jubah lebih baik. Afdolu lebih baik daripada yang pakai batik. Bukan berarti yang nggak pakai jubah nggak baik. Lebih baik di bawahnya jelek lebih baik? Lebih baik di bawahnya apa? Baik. Ini pura-pura bodoh aja. Menghina. Menghina. Kita bukan menghina. Hadisnya afdalus thiyab inda Rasulillah SAW al-qamis. Itu hadis Hasan Sohe Abu Dawud. Afdal. Ha. Baju yang terbaik di sisi Rasulullah SAW adalah jubah al-qamis. Kalau udah eh, hadis mengatakan afdal atau ahabu siap pakaian yang paling dicintai Nabi pasti itu yang terbaik Masa Nabi mencintai sesuatu yang tidak terbaik? Hadisnya sudah bilang yang afdol, yang terbaik. Tiba-tiba kita bilang belum tentu. Masa kan kalah hadis Nabi dengan akal kita. Dan Quran sendiri membagi pakaian itu tiga. Dalam surah Al-A'raf ayat 25 atau 26 tuh. Qad anzalna alaikum libasa. Ya bani Adam, hai bani Adam anak laki-laki keturunan Adam. Qad anzalna alaikum libasa. Sesungguhnya aku telah menurunkan untuk kamu semua, hai laki-laki, ada tiga jenis pakaian. Yang pertama, yuari sawatikum, sekedar tutup aurat. Dari lutut sampai pusat ditutup, apakah pakai celana jojon, apakah pakai sarung, nggak usah pakai baju, sah sholat, sah benar. Itu namanya ri, apa namanya yuari sawatikum, sekedar tutup aurat. Tapi kan nggak pantas Mulut kita menyebut Allahu Akbar, nggak pakai baju. Coba bayangkan kalau sholat Jumat di Masjid Asyarif, khotibnya sama jemaahnya semua nggak pakai baju, celana jojon semua. Saya mau nanya dulu, sah apa enggak? Sah, pantas apa enggak? Enggak. Jadi agama ini jangan yang penting tutup aurat sudah. Mau pakai jubah, mau pakai celana jojon, jangan lebih pandai dari ulama. Sekarang hari ini luar biasa, orang-orang bodoh saja yang nggak ngerti agama ngaji enggak, Kadang-kadang sholat pun belum, sudah berani menghujah, menghujah, menghina sunnah-sunnah Rasulullah SAW yang ditulis oleh ulama-ulama dalam kitab-kitab besar. Yang kedua warisya pakai eksekutif. Kalau kami orang Melayu pakai celana, pakai jubah dipotong sepaha, itu namanya teluk belanga, dipakai kain samping sampai lutut, pakai sarung tapi sampai lutut namanya Teluk Belanga, orang Betawi begitu juga, orang Aceh, orang Melayu, Sumatera Timur, orang Padang, sampai orang Halmahera, Maluku, pakaiannya begitu semua. Nah, itu namanya Teluk Belanga, Risha. Kalau orang Barat pakai jas lah, itu pakaian eksekutif. Kalau orang Jawa pakai wiron, pakai apa jari, pakai baju best cup itu, pakai blangkon, itu Risha, pakaian eksekutif, pakaian terhormat raja-rajanya. Baru yang ketiga wali basut takwa, pakaian takwa. Zalika khair. Zalika khair. Ini yang paling baik. Pakaian takwa itu jubah, serban, jenggot, tasbih. Itu perhiasannya laki-laki. Imam Turmizi khusus mengumpulkan hadis Nabi segini tebalnya Sarah Turmizi itu ada satu kitab khusus tentang sunnah-sunnah Nabi. Bagaimana jenggot Nabi, bagaimana alis mata Nabi, bagaimana serban Nabi, ekornya dua, Kadang-kadang satu, paling pendek segenggam, paling panjang sehasta. Jubah Nabi itu di atas mata kaki, tidak isbal. Ini semua ditulis khusus. Diikuti sunnah, dapat keutamaan. Termasuklah warna. Warna kesukaan Allah putih. Pakailah baju berwarna putih karena Allah paling suka putih. Dan kapankanlah mayatmu dengan kapan-kapan berwarna putih. Itu hadis Turmidi. Apa nggak boleh pakai baju merah? Boleh mubah. Tapi putih sunnah. Afdal lebih baik. Kalau pakai baju merah, boleh. Kalau pakai baju putih, apa hebatnya? 24 jam Allah cinta dengan kita. Suka Allah, seneng. Kalau merah, ya yang seneng cuma PDI. Nah itu bedanya. Bukan nggak boleh, boleh, boleh, mubah. Nah kita sekarang hidup ini mau mengambil sunnah Nabi yang afdal. Yang ketiga sunnah Nabi yang boleh, yang mubah. Ada sunnah Nabi yang hukumnya mubah, bukan wajib, bukan sunnah. Misalnya apa? Menikah dengan janda. Menikah itu sunnah Nabi. Dengan janda, sunnah Nabi, perbuatan Nabi. Sembilan istri Nabi, <clears throat> dua belas istri Nabi, Tiga yang menyerahkan diri kepadanya menurut kitab Al-Bayan, karangan Syekh Imroni, kitabun nikah jilid 9. Itu istri Nabi itu sama yang menyerahkan diri kepada Nabi itu 15. Hanya satu yang perawan, Siti Aisyah radhiyallahu Yang lain semua janda. Istri pertama Nabi Khadijah radhiyallahu janda. Dan Nabi tidak pernah memadu Siti Khadijah sampai wafat selama 25 tahun sampai umur 65. Nabi sendiri umur 50 sebab Nabi lebih muda 15 tahun. Nikah dengan janda itu sunnah Nabi. Tapi mubah, boleh. Ini penting, jangan nanti bapak-bapak ibu-ibu udah sekolahkan anak laki-laki ke London, pulang dapat gelar doktor. Tiba-tiba anak laki-laki itu, "Bu, aku mau kawin." Ah, baguslah, Nak. Udah ada calon, udah, Mak. Udah, udah ada, Mak. Bawa sini, bawa. Ternyata janda beranak tiga. Kata ibunya, Percuma kau sekolah tinggi-tinggi sampai doktor, jandanya dapat kau. Loh, kalau janda kenapa kan sudah Nabi juga. Walaupun sunnah Nabi yang mubah. Sunnah Nabi yang sunat nikah dengan perawan. Nabi katakan nikahilah perawan. Karena mulutnya lebih harum dan kamu bisa bermain-main dengannya. Jadi kalau istri perawan, kita bisa main gelitik gelitian Kita bisa main sembunyi-sembunyian, sembunyi dibalikkan macam film India tuh ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting. Kalau kalau janda digitu kan marah dia. Kita sama janda istri janda kita kelitik kelitik kelitik. Tuh, macam anak-anak aja. Ah. Ah. jadi sunnah nikah itu sunnah Nabi. Kalau nikah dengan perawan dapat dua sunnah, sunnah Nabi dan perawannya itu sunnah Nabi juga karena Nabi menyuruhnya. Tapi kalau nikah dengan janda dia dapat satu sunnah, nikahnya sunnah, jandanya Oh jandanya sunnah tapi hukumnya mubah. Ah begitu. Apalagi yang mubah ya. Nabi itu menggembalakan kambing. Kalau kita suruh anak kita menggembalakan kambing, itu sunnah Nabi, perbuatan Nabi, tapi mubah. Nggak dapat pahala, cuman mendapatkan kesabaran latihan. Biar kambing itu susah pak, ditinggal hilang, diikat jerit-jerit. Ya kan? Oh payah kambing itu jangan main-main. Makanya semua nabi-nabi kata nabi hampir sebagian besar nabi-nabi penggembala kambing karena sabar orang yang menggembala kambing. Ada sunnah nabi yang boleh lagi. Nabi kalau ke kuburan menunggu mayat dikubur, nabi men menusuk-nusuk tanah dengan tongkatnya. Itu mubah itu. Karena kalau nusuk-nusuk gitu, kita nggak lihat aib orang. Kalau gini-gini kan lihat, ya Allah, Udah tua pun masih merokok juga kabarnya. Kalau kayak gini nggak lihat-lihat dia. Itu sunnah Nabi yang mubah. Ada sunnah Nabi yang haram diikuti. Ada sunnah Nabi yang haram diikuti. Ada sunnah Nabi yang makruh. Apa makruh? Dikerjakan tidak berpahala, ditinggalkan ditinggalkan berpahala. Di, dikerjakan tidak berdosa. Nabi wafat hari Senin, dikuburkan hari Rabu. Hmm. Sahabat-sahabat Nabi melakukannya. Maka kalau kita mati hari Senin dikubur Rabu, ini makruh. Karena Rasulullah bilang cepatlah kuburkan jenazah kalau sudah selesai diselenggarakan. Sunnahnya cepat. Nunggu-nunggu makruh. Kemudian yang terakhir sunnah Nabi yang haram diikuti. Bukan karena jahat. Semua sunnah Nabi hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Semua sunnah Nabi hasanah. Tapi khusus untuk yang ini, ini haram diikuti karena tidak boleh untuk orang Islam, hanya boleh untuk Nabi saja. Apa itu? Menikah dalam satu masa lebih dari empat istri. Kita hanya boleh empat. Hanya boleh empat aja kita. Lebih dari empat nggak boleh. Fangkihu ma tobalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba. Dua, tiga atau empat. Fa in khiftu Allah ta'dilu fawahidah. Kalau kau takut nggak mampu adil satu. Nabi sekali pakai sembilan. Walaupun Khadijah anha istri pertama Nabi tidak pernah dimadu, tapi setelah istri pertama wafat Nabi nikah sembilan perempuan sekaligus. Siti Aisyah yang yang pertama itu setelah Khadijah wafat ya, Eh, Saudah binti Zam'ah, Siti Aisyah, Umi Salamah, Zainab binti Jahash. Terus uh, bukan Sophia. Sophia seorang Yahudi, suaminya mati terbunuh dalam perang masuk Islam dan dinikahi Nabi Sofia. Kemudian hmm, Zainab, Umi Salama, Ya. Itu aja udah lebih lima lah. Ada lagi yang menyerahkan diri hadiahkan yaitu Maria al qibtiyah Maria punya anak namanya Ibrahim. Ya, itu dipakai oleh Rasulullah SAW. Nah kita nggak boleh lebih dari empat. Inilah sunnah Nabi yang haram diikuti. Yang kedua sunnah Nabi yang haram diikuti menikah tanpa wali. Nabi boleh nikah tanpa wali. Allah wali walinya, malaikat saksinya. Kita nggak boleh nikah tanpa wali. Nah, ya La nikaha illa liwaliha. Ibnu Majah hadisnya. Tidak sah nikah kalau nggak pakai wali. Kalau walinya nggak ada, satu pun nggak ada, bapaknya nggak ada, kakeknya nggak ada, kakeknya saudara kandungnya nggak ada, saudara kandungnya pamannya nggak ada, pamannya anak pamannya nggak ada semua. Sultan waliun liman la alaha Pemerintah adalah wali bagi orang yang tidak punya wali. Pemerintah dalam hal ini pemerintah harus Kementerian Agama itu yang ditunjuk oleh pemerintah. Makanya di Indonesia ada Kementerian Agama sebagai pengganti tujuh kata yang dibuang. Ketuhanan Yang Esa, koma, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Itu dibuang. Kompensasinya, karena orang Islam nggak bisa berdiri tanpa negara, dibuatlah Kementerian Agama. Itu nggak boleh dihapus. Kemarin waktu Pak Jokowi menang, Eva Sundari mengatakan di koran-koran, saya baca, kalau Pak Jokowi ini sudah menang, maka nanti penyusunan kabinet, Menteri Agama dibuang mau diganti menteri wakaf haji eh, mana bisa menteri agama di Indonesia wajib untuk menutupi tujuh kata yang dibuang itu sebab orang Islam mesti diurus negara bagi wanita yang nggak punya wali kemana dia kawin kepada negara negaranya ditunjuk kementerian agama nggak boleh kan ah kepada negara terus datangnya ke departemen peternakan oh mana bisa Ah. Nah, ini makanya kepala kantor agama itu nggak boleh perempuan. Kepala kantor urusan agama, kecamatan, eh, kan, kementerian agama kota, kementerian agama kanwil ke provinsi, menteri agama itu nggak boleh perempuan. Walaupun banyak di IAIN itu di Universitas Islam Negeri perempuan yang golongan 4E, 4D. Kenapa nggak boleh perempuan? Karena merangkap wali hakim. Kepala Kementerian Agama merangkap wali hakim. Nah, itu diatur oleh negara. Ah, mudah-mudahan bisa manfaatkan ceramah kita ini ya. Jangan keluar dari mulut kita menghina sunnah Nabi. Kenapa harus pakai jubah serban? Karena aku cinta sama Nabi. Lah kalau cinta rupanya harus niru-niru. Eh, orang cinta sama artis, artisnya pakai jabrik, dia pakai jabrik. Namanya cinta. Artisnya pakai baju bolong di tengah gini, bolong sini. Nek. Dia pun ikut-ikut pula bolong di tengah. Artis itu mulus, dia berkurap. Tetap aja dia ikut karena dia cinta kepada artis itu. Namanya bahasa Inggrisnya grupi. She is my grupi, he is my grupi. Dia adalah orang yang kucintai lahir batin. Sehingga kalau ada orang saking cintanya orang itu pakai baju hitam dia pakai baju hitam. Orang itu bunuh diri dia bunuh diri. A. Kalau kita tidak boleh ada grupi, there is no other groupies except the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh ada orang yang paling dicintai kecuali Nabi Muhammad. Bahkan lebih cinta pada Nabi Muhammad daripada diri kita sendiri. Dan itu dijamin masuk surga bersama Nabi. Antama aman ahbabta yaumal qiyamah. Kamu akan bersama dengan orang yang kau cintai di surga nanti di hari kiamat kalau dia orang soleh. Kalau dia orang jahat ya kamu akan bersama dia di neraka. Kamu akan bersama dengan orang yang kau cintai. Kalau Nabi Muhammad itu pakai baju putih, kita pakai baju putih. Zaman Rasulullah semua pakai jubah. Bohong. Zaman Rasulullah tuh ada orang yang cuma pakai celana jodoh aja, pakai sarung aja, nggak pakai baju. Budak-budak itu namanya Sayyidina Bilal dan lain-lain. Ada yang pakai bajunya dua, celana sama baju. Dua, dua, dua potong. Abu Lahab pakai yang dua potong itu. Dia ambil baju parsi, dia nggak suka pakai baju jubah, nggak suka Abu Lahab. Eh Abu Jahal, bukan Abu Lahab, Abu Jahal. Sering loh, Abu Jahal juga pakai jubah. Salah, Abu Jahal nggak pakai jubah, dia pakai baju Parsia pakai baju Iran. Zaman Nabi itu sudah ada orang yang dua baju, celana sama baju sudah ada. Tapi Rasulullah, ah, itulah dia. Ahabbus siap inda Rasulullah SAW. Al-Qamis. Beberapa pilihan baju di zaman Rasul, Rasul memilih jubah. Itu yang paling Rasul cinta. Dan Rasul mengharamkan pakai baju jubah atau baju apa saja, model dua kah, model dua potong kah, atau celana saja kah. Yuwari sawatikum sekedar nutup aurat. Haram terbuat dari sutra. Itu kan berarti sunnah. Pakai jubah sunnah, haram kalau dari sutra. Pakai baju dua begini sunnah, sahabat-sahabat buat tapi haram kalau dari sutra. Celana saja, celana jojon saja sahabat buat seperti apa? Seperti Sayyidina Bilal yang miskin-miskin celana saja. Kita mau pakai celana saja, nggak usah pakai baju. Sholat sah, tapi nah itu tidak boleh juga dari sutra. Jadi ada aturan. Rasulullah datang ke dunia bukan membawa adat istiadat. Tutup mulut kita ini. Jangan lancang mengatakan kalau Rasulullah lahir di Amerika pasti Rasulullah pakai celana jin. Gila Orang pakai celana jin kan baru-baru ini aja. Zaman dulu mana ada celana jin? Kok ngomongnya sampai begitu sih? Ada dulu di Medan sama juga persis sama yang ngomong di Jawa ini. Tapi saya datangi. Ceramah di radio dia, di Binji. 21 km dari Medan. Rasulullah itu pakai jubah serbankan karena kebetulan orang Arab. Kalau Rasulullah lahir di Papua dia pakai koteka. Ini ceramah dia nih. Kalau Rasulullah lahir di Jawa dia pakai belangkon. Karena kebetulan dia lahir di Arab dia pakai baju jubah. Macam jubah baju Arab aja. Nabi Yusuf orang Mesir pakai jubah. Nabi Isa pakai jubah. Orang Palestina. Orang Cina pakai jubah. Ini film kungfu tuh Cina-Cina itu pakai jubah. Kok jubah dibilang baju Arab? Di zaman Rasul tuh banyak macam-macam baju, tapi Nabi yang paling suka adalah baju jubah. Itu kesukaan Rasul. Yang mengatakan kalau kebetulan Rasulullah itu karena kebetulan lahir di Arab, maka dia pakai jubah. Kalau Rasul lahir di Papua dia pakai koteka. Kalau Rasulullah pakai, kalau Rasulullah lahir di eh, eh, anu di Jepang dia pakai baju Jepang. Kalau Rasulullah karena kebetulan ini bisa murtad dari Islam nih karena tidak ada dalam Islam yang kebetulan semuanya dalam takdir Allah subhanahu wa ta'ala ada takdir namanya itu rukun iman yang keenam saya tanya sekarang apakah Rasulullah turun di Mekah itu kebetulan Hah? tidak takdir Allah paham Apakah saya lahir di Medan itu, di Riau itu, ibu saya orang Cina itu kebetulan? Itu takdir Allah Inna maha ala kulli syai'in qadir. Semuanya ditetapkan oleh Allah dengan takdirnya. Jangan pernah keluar dari mulut kita bilang, Kebet kalau kebetulan, karena kebetulan Rasulullah. Eh, kayak nggak ngaji tauhid aja. Tidak ada yang kebetulan semua ini dalam takdir Allah. Kita yang hadir subuh ini tidak kebetulan. 50 ribu tahun sebelum alam semesta diciptakan sudah dituliskan di lauh mahfuz hari ini ada pengajian yang dibahas ini ceramahnya terguncangkan lain yang mendengar bapak-bapak ibu-ibu itu bukan kebetulan astagfirullahaladzim membacanya pun saya gerem ulama pula katanya ulama kok kebetulan. Paham? Al-Quran bahasa Arab, nggak kebetulan tuh. Memang Allah tetapkan Al-Quran dalam bahasa Arab. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya. Sesungguhnya kami turunkan Quran dalam bahasa Arab. La'allakum ta'qilun. Agar kamu mengerti. Enggak kebetulan. Demikian saja ceramah ini Berhati-hatilah di akhir zaman. Jaga mulut kita dari menghina sunnah Rasul. Apakah sunnah Rasul itu yang mubah? Apalagi yang sunat? Apalagi yang wajib? Dengan demikian, kalau kita nggak buat karena hukumnya sunat, kita tidak berdosa. Tapi menghina sunnah Rasul, padahal kita tahu itu perbuatan Rasul, itu bisa jatuh murtad karena menghina Rasulnya itu. Nggak mengamalkan sunnah Rasul yang sunat tidak tidak berdosa tapi menghina sunnah Rasul. Rasulullah berjenggot, kita tahu hadisnya sohe-sohe. Tiba-tiba dia bilang, ah kambing kau, be, be, be. Menghina jenggot padahal dia tahu Rasulullah berjenggot. Itu bisa murtad karena menghina Rasulullah SAW. Paham? Saya ketat soal ini. Sebab guru saya di Medan, di Mekah mengajarkan saya ketat urusan ini. Hukumnya memang ada yang wajib, ada yang sunat, sunnah Nabi itu ada yang mubah, ada yang makruh, ada yang haram. Tapi jangan hilang. Kawin dengan janda kan sudah Nabi. Saya nggak mau, ya, jangan kawin sama janda, kawin sama gadis. Tapi jangan hina orang yang kawin dengan janda. Begitu aja kok repot sih memahamkan agama. Nggak repot kalau mau membukakan hati dengan lapang dan mau membuang sifat egois, betul-betul mau sam'an wa ta'an mendengar dan mau taat pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menundukkan hati kita kepada sunnah-sunnah Nabi dan mengumpulkan kita di hari kiamat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah bihamdihi subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh